an-nabawiyah. Juga sebagaimana yang telah kita bahas yakni pertama kali disyariatkannya azan yaitu sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid Ibn Abd Rabbih ketika dia bermimpi dikatakan tawfa bi wa ana naim rajulun faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar sampai akhir dari kalimat adzan Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih menyebutkan tawfa bi wa ana naim mengelilingiku ketika aku sedang tertidur seseorang laki-laki, rajulun. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. yakni kalimat adzan. Kemudian mendatangi Nabi alaihi wasallam Abdullah bin Zaid Ibn Abdul setelah bermimpi mendatangi Nabi alaihi wasallam dan Nabi mengatakan inna hadhihi la ru'yatul haqq Sesungguhnya ini adalah merupakan ru'yah mimpi yang hak. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian masalah yang telah kita bahas bahwa di dalam adzan dan iqamah terdapat lafaz-lafaz yang khusus makhsusatun dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian masalah yang telah kita bahas pula keutamaan muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Dikatakanlah Allah taala wa qad ja'at ahadits fi fadl al-adzan وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة nah. Dan telah datang hadis-hadis tentang keutamaan azan. Bahwa orang-orang yang mengumandangkan azan atwalun nas anakan yaumal qiyamah. Yani lehernya yang paling panjang nanti di yaumul qiyamah. Karena dia sering mengumandangkan adan, Sebagaimana dalam hadis Muawiyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi. Waqala hafidhahullah taala. Kita teruskan kembali. Wal adzan wal iqamah fardha kifayatin ma yalzamu ma yalzamu jami'al muslimin iqamatuhu fa bihi man yakfi saqata al ismu baqin dikatakan oleh taala azan dan juga iqamah fardhu kifayatin dua-duanya hukumnya adalah fardhu kifayah wa fardhu kifayati ma yalzamu jami'al muslimin iqamatuhu dan makna dari fardu kifayah yaitu tidak perlu semuanya untuk melaksanakannya. idza qama bihi may yakfi saqatal ismu 'alal baqin. Apabila sudah ada yang mengerjakannya saqatul ismu alal baqin maka yang lainnya tidak perlu untuk melakukannya ini saqata al ismu mereka tidak berdosa kepada eh, tidak yang lain tidak tidak berdosa ini makna dari fardu kifayah yakni tidak perlu semuanya untuk mengerjakannya cukup salah satu dari mereka untuk mengumandangkan adzan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه Nabi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya ida hadaratis salat apabila telah datang waktu salat yu'adzin lakum ahadukum maka kumandangkanlah adan salah satu di antara kalian ini makna dari fardu kifayah ini salah satu dari kalian berbeda dengan fardu ain kalau fardu ain setiap individu wajib untuk melakukannya seperti sholat. Sholat yang lima waktu. Ini fardu ain. Semua yang telah akil balik wajib untuk melakukannya. Tidak ada pengecualian. Sedangkan fardu kifayah, idza qama ba'dhum saqata 'alal akharin. Apabila yang lain sudah melakukannya, maka yang lain tidak ada kewajiban. Nah, sama seperti sholat jenazah, fardu kifayah. Nah. Al kifayah dikata yakfa e, dikata kifayah cukup. Kafa yakfi kifayah dan cukup. Wahuma min syair islam al Dan kedua-duanya, baik azan dan juga iqamah, adalah merupakan syiar-syiar Islam yang tampak. Nah, kenapa yang tampak? Karena dikumandangkan. agan dikumandangkan sehingga tampak. Nah, semua orang mendengarkannya. Wahuma masyru'an fi haqqir rijal hadaran wa safaran li salawatil khams. Wahuma dan dua-duanya itu adzan dan juga iqamah. Masyru'an. Dua-duanya disyariatkan fi hakir rijal hadaran wa safaran untuk kaum laki-laki hadaran wa safaran baik dalam keadaan mukim tidak safar wa safaran baik dalam keadaan safar lis salawatul khams untuk melaksanakan salat lima waktu yuqatilu ahlu baladin tarquhuma diperangi satu daerah yang meninggalkan adan dan juga iqamah. Nah, kalau tidak ada yang melaksanakan adan dan juga iqamah diperangi. Nah, karena ini merupakan syariat Islam yang tampak, yang zahirah. Nah, min syairil Islam zahirah. Karena kedua-duanya adalah merupakan syiar-syiar Islam yang tampak fala yajuz ta'tiluhuma maka tidak boleh ditinggalkan sebagaimana kita sering mendengar suatu kampung ada yang mengumandangkan adzan di kampung yang lain juga ada yang mengumandangkan adzan karena ini merupakan syiar Islam yang yang tampak Syekh Saleh hafizahullah taala menyebutkan wahuma masyru'an fi haqqir rijal. Dan kedua-duanya masyru'an fi haqqir rijal. Untuk kaum laki-laki. Tidak untuk kaum wanita. Karena wanita apabila mengumandangkan adzan, suaranya akan terdengar kemana-mana. Akan menimbulkan fitnah. Nah. Sehingga adzan adalah i'lam, mengumumkan Orang yang mengumumkan perlu dengan suara yang keras, yang nyaring. Dan ini didapatkan oleh kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Waqala hafidhahullah ta'ala. Wasifatul mu'tamarah. Fil muazzin. Syekh Salah sini akan menyebutkan apa saja kriteria-kriteria sifat-sifat muazzin Dikatakan oleh Hafidhullah taala, wa sifatul mu'tabar dan sikap yang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh muadzin di antaranya yaitu ayyakuna sayyidan yaitu suaranya yang nyaring. Nah, suaranya yang yang nyaring. Hal ini sebagaimana muadzin Nabi alaihi salatu Kenapa Nabi SAW memilih Bilal untuk mengumandangkan azan? Karena Bilal mempunyai suara yang keras, suara yang nyaring. Karena azan adalah mengumumkan waktu sholat. Dan orang ketika mengumumkan harus dengan suara yang keras. Supaya orang-orang yang di sekitarnya mendengar. Dengan suara, suara yang yang nyaring. Semoga Nabi Allah SAW menyuruh kepada Bilal. Nah, tidak dengan suara-suara yang lembek, yang pelan. Apabila listriknya mati, yang dengar cuma dia aja. Nah, dengan ini sesuatu yang disunahkan muadzin yaitu ayu adzin fi makan murtafi' azan di tempat yang tinggi Kenapa disunahkan? Karena dengan azan di tempat yang tinggi akan lebih terdengar oleh yang lain. Kalau kita sekarang adanya di bawah tapi ada speaker di atas. Nah, sebagai pengganti Allah, eh, untuk mengumandangkan azan. Ketika listrik mati, maka dia cari tempat yang tinggi mana ke ke atas ke kumandangkan azan dengan suara yang keras, suara yang nyaring. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bilal dan juga Abdullah ibnu Maktum. Ketika mengumandangkan adzan, naik ke tempat yang tinggi karena lebih terdengar oleh yang lain. Nah, yang pertama dari sifat mu'tabar al-muadzin ayyakuna sayyitan. Suaranya yang keras, yang nyaring. Li'annahu ablagu fil i'lam. Ini hikmah. Ya ini sifat dari muadzin mempunyai suara yang nyaring li'annahu ablag lebih optimal di dalam mengumandangkan azan. Nah. <clears throat> Dan juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa di samping mempunyai suara yang nyaring sifat muadzin yaitu dia mempunyai suara yang enak untuk didengar. Nah, enak untuk di, didengar. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada Abi Mahdhurah Nabi mengajarkan Azan kepada mumahdorah karena mempunyai suara yang nyaring dan suara yang enak untuk didengar. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian sifat-sifat al-mu'tabara fil muadzin aminan jujur amanah لأنه مؤتمن يعتبر أدانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار مؤذن harus mempunyai sifat amanah jujur amanah mengerti waktu telah datang waktu sholat li'annahu dikarenakan menjaga amanah Adzan fi dukhuli waktu sholat. Ketika masuknya waktu sholat. Wasyam wal iftar. Berpuasa dan juga berbuka puasa. Nah, ini sifat yang harus di, didapatkan oleh al-muadzin. Ayakuna aminan. Dia amanah. Tidak mengumandangkan adzan di luar waktu sholat. Adan eh, waktu belum masuk, dia adan duluan. Kenapa? Dia buru-buru mau keluar. Ini tidak amanah. Sehingga apabila dia mengumandangkan adan, padahal waktunya belum masuk, maka orang-orang akan melaksanakan sholat dengan adannya dia. Berdosa dia apa yang dia telah lakukan karena tidak amanah. Nah. Dan termasuk dari sifat-sifat orang munafik sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi Wasallam, tidak "Idatu khana." Apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Nah. Sehingga seseorang yang mengumandangkan azan harus tahu telah masuk apa belum waktu sholat. Sebagaimana waktu-waktu salat yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mana fajar kadib, mana fajar sadiq, kapan waktu salat duhur, kapan waktu salat asar, maghrib, isya, itu semuanya harus diketahui oleh muadzin. Bukan hanya mengumandangkan adzan saja, tapi orang lain adzan ikut adzan. Lihat sudah masuk belum waktunya. Nah, karena yang menjadikan patokan adalah dengan mengetahui tanda-tanda masuk waktu sholat. Wakala afidahullah ta'ala wa yakunu aliman bil waqt liyadzin fi awwalihi dia mengetahui mengerti waktu-waktu sholat agar dia adzan tepat pada waktunya. Nah, al muazzin dia harus mengerti waktu-waktu salat agar dia mengumandangkan adzan di awal. Nah, sama halnya sebagaimana ketika Allah, eh, dikumandangkan sholat subuh agar orang-orang berhenti dari makan dan minumnya ketika berpuasa, muadzin mengumandangkan azan. Jangan mengakhirkan. Dan juga ketika berbuka puasa, matahari sudah terbenam, azan langsung. Azan agar orang-orang berbuka puasa. Nah. Waqala hafizahullah taala wal adzan khamsa Asyaratan jumlatan. Kalimat adan itu ada 15 kalimat. Kama kana Bilal yu'adzin bihi bihadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman. Kalimat adan itu ada 15 kalimat. Sebagaimana Bilal mengumandangkan adan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Daiman selalu e, mengumandangkan di hadapan Nabi alaihi wasallam dengan 15 kalimat. Di sana ada tambahan-tambahan dari kalimat adan akan tetapi tidak ada hadis yang sahih. Seperti tambahan kalimat setelah hayya ala salah, setelah hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, kemudian mengumandangkan hayya ala khairil amal dua kali hayya ala khairil amal hayya ala khairil amal ini yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Syiah sering dikumandangkan oleh orang-orang Syiah dan adan ini sering terdengar di negeri Yaman karena mayoritas di sana kebanyakan orang Syiah mereka mengumandangkan adzan dengan tambahan hayya ala khairil amal. Setelah hayya al falah. Padahal di sana tidak ada hadis dari Nabi Rasulullah SAW tentang tambahan ini. Hayya ala khairil amal. Karena kalimat adzan sebagaimana adzannya Bilal, mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih itu ada 15 kalimat. Ada 15 kalimat. Nah. Aqala ta'ala wa yustahabbu ayyatamahala bi alfadil adhan min ghairi tamtil wala mad wala maddin mufrid. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala wa yustahabbu dan disunnahkan ayyatamahala. Itamahal yakni perlahan-lahan bi alfadil adan dengan lafaz-lafaz adan min ghairi tamtid wala maddin mufrid Nah, min ghairi tamtid wala maddin mufrid yakni tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek tapi sedang nah tapi tapi sedang perlahan-lahan wa ala kulli jumlatin minhu dan berhenti dalam setiap kalimat wa yustahabbu ayastaqbil al-qiblah halal dan disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika adzan disunahkan untuk mengumandangkan azan dengan perlahan-lahan. Apa hikmahnya? Dikatakan oleh para ulama, hikmahnya agar orang-orang bisa mendengar. Bisa mendengar dan dikatakan min ghairi tamtid wala madin mufrid tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah karena dengan perlahan-lahan di sini kalimat adan akan terdengar di samping keras nyaring perlahan-lahan. Tidak terlalu panjang dan juga terlalu cepat. Ada yang mengumandangkan adan sangat panjang sekali. Ada yang mengumandangkan adan cepat seperti iqamah. Nah, maka hal ini perlu di, dihindari Nabi alaihi ketika mengajarkan kepada Al Bilal radhiyallahu taala anhu Nabi alaihi mengajarkan agar di perlahan-lahan agar perlahan-lahan di dalam mengumandangkan azan. Nah, tidak terlalu cepat-cepat. فقال حفظه الله تعالى ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت ويلتفت يمين يمي يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمال عند قوله حي على الفلاح ويقول بعد حي على حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم Kemudian termasuk dari sesuatu yang disunnahkan ketika adzan seseorang meletakkan usbu'ai fil adzan jarinya di di telinga ketika adzan wahada mustahab sunnah apa hikmahnya li'annahu arfa li saut bisa mengeruak mengeraskan suaranya di telinganya sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi wasallam ketika Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya di dalam mengumandangkan adzan. Nah. Dan di dalam hadis Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu Bilalan yu'adzin" ketika dia melihat Bilal mengumandangkan adzan dan jarinya fi udunai di telinganya wa usbu'ai fi udunai. Dan di dalam riwayat Abi Daud lawa unuqahu ketika pada kalimat hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan walam yastadir dan tidak memutar. Nah, disunahkan di dalam mengumandangkan azan meletakkan jarinya di, di telinga. Karena supaya kerasnya e, suaranya lebih keras. Wayal tafid yaminan dan melirik ke kanan ketika ucapan hayya ala salah wa dan ke kiri ketika hayya ala falah. Nah. Dan dalam riwayat Ali Abi Dawud walam yastadir. Yang melirik di sini adalah leher bukan badannya. Kalau yang melirik bersamaan dengan badannya hada khata, salah. Karena dalam riwayat Abi Dawud dikatakan lawa unuqahu. Lawa unuqahu yaitu lehernya yang me memutar. Sehingga yang mengumandangkan adzan sini semuanya badannya hayya 'alas salat, semuanya seperti ini. Wa ada khata. Ini suatu kesalahan. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yang melirik hanya lehernya saja. Sehingga badannya tetap ke depan, memandangkan hayya 'alas shalah seperti ini. Badan tetap menghadap ke arah kiblat. Badan tetap menghadap ke arah kiblat, tangannya e, di telinganya kemudian hayya 'alas shalah seperti ini. Bukan hayya 'alas shalah semuanya. Kalau semuanya ada kata ini kesalahan. Karena di Abi Daud lawa unuqafu. Yang melirik adalah leher, bukan semua badannya. Dan dikatakan oleh Allah Masyaikhul Sami rahmatullahi taala alaih ini ketika seseorang mengumandangkan azan tidak memakai mikrofon. Apa hikmahnya? Melirik ke kanan, ketika hayya ala salah, kemudian ke kiri hayya ala salah, dikatakan oleh para ulama bahwa hikmahnya adalah supaya lebih terdengar dari semua orang yang sekitarnya. Bukan hanya yang depannya saja. Tetapi yang sebelah kanan juga mendengar azan. Sebelah kiri juga mendengar mendengar azan. Dan Allah Syekh mengatakan Apabila dalam mikrofon, maka seseorang jangan memutar. Kenapa? Karena apabila dia memutar, suaranya bukan nambah jelas. Akan nambah kecil. Karena mikrofon di depannya. Berbeda apabila mikrofonnya dipegang. Saya makan adzan hayya 'alas seperti ini. Kalau mikrofonnya di depan seperti ini, dia mengumandangkan azan, Ketika lafaz hayya 'alas shalah yang asalnya suaranya keras menjadi pelan ketika ke kanan. Hayya 'alas shalah hilang suaranya. Kenapa? Miknya berada di tengah-tengah. Ini dikatakan oleh Allah Masyurun rahmatullahi taala sehingga ia memegang mikrofon dipegang mikrofonnya kemudian mengucapkan hayya Allah sambil tetap mikrofonnya berada di depan dia, di depan mulutnya. Sedangkan apabila tetap mikrofonnya seperti ini, maka ketika dia mengucapkan hayya ala shalah, maka suaranya akan nambah kecil. Qala Wa yaqul ba'da hayya 'alal falah tsaniyah dan mengucapkan ketika sesudah uh, hayya al falah yang kedua dari adzan fajar khusus as-salatu khairum minan naum marratain. As-salatu khairum minan naum dua kali. Li amri sallallahu alaihi wasallam bidzalik sebagaimana perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Li'annahu waqtun an nas fihi ghaliban. As-salatu khairum minan naum itu diucapkan pada azan yang pertama. Azan yang pertama. Li'annahu dikarenakan waktu yanamun nas fihi ghaliban. Dikarenakan waktu itu adalah waktu-waktu orang-orang tertidur. Ghaliban kebanyakan. la yajudu ziyadah ala alfad al-adhan bi adhkar al-ukhra qablahu la ba'dahu. Dan tidak diperbolehkan seorang ziyadah menambahkan dari kalimat-kalimat adzan dengan zikir-zikir yang lain sebelumnya wala ba'du dan juga setelahnya yarfa'u biha sautahu dengan mengeraskan suaranya mengeras mengeraskan zikirnya lianna dzalika minal bid'ah al muhdatsah karena itu adalah merupakan perbuatan yang diada-adakan faqulu ma yaf'alu ghairul adzan sabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'atun muharramah. Dan setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari azan yang sabit maka itu adalah merupakan perkara yang bid'ah yang haram. Katasbih wan nasyid seperti subhanallah tasbih wa nasyid dan juga nasyid, doa, wassalatu wassalam ala Rasulillah jahran qabla al-adhan au ba'dahu dan juga salawat kepada Nabi Rasulullah saw jahram dengan dikeraskan sebelum adzan dan juga setelah adzan. Kullu dalika muhdatsun mubtadaun itu semuanya perkara yang muhdats yahrumu fi'luhu haram dalam melakukannya wa yajibu ingkaruhu ala man fa'alahu dan wajib diingkari orang yang mengumandangkannya ada orang sebelum adzan di mikrofon salawat dulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebelum mengumandangkan adzan dan ini sama sekali tidak ada dasarnya dari Nabi Alaihissalatu Wassalam. Nah, sebelum Adan dan juga setelah Adan. Nah, setelah Adan ada salawat dan juga salam, tapi jangan dikeras, eh, ada salawat dan juga doa, tapi jangan dikeraskan di di mikrofon. Nah, karena kalimat Adan hanya 15. Nah, sehingga yang menambahkan maka itu perkara-perkara yang bid'ah muhdatsah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu tambahan haya 'alal khairil amal itu tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fidahullahu ta'ala wal iqamatu 11 jumlatan yahdiruha ay yusri'u fiha li'annaha i'lanul hadirin fala da'ya litarassul fiha sekarang kita akan bahas tentang iqamah dikatakan oleh hafizahullah taala wal iqamah 11 jumlatan qamat ada 11 kalimat yahdhiruha ayusra'u fiha yahdhiruha yaitu dicepatkan baca eh, bacaan iqamah itu di, dicepatkan Lianna ilamul hadirin. Karena mengumumkan orang-orang yang sudah ada. Fala da'ya li fiha. Maka tidak perlu untuk dipanjangkan. Adzan dan juga iqamah itu berbeda. Kalau adzan disunahkan untuk yatamahal. Pelan-pelan dan juga dikeraskan. Berbeda dengan iqamah. Yustahabbu ayatawal al-iqamah man tawal adhan. Dan disunnahkan. Orang yang mengumandangkan iqamat itu orang yang mengumandangkan adhan. Kenapa? Karena ini haknya muazzin. Boleh yang lain, boleh. Tapi yang afdal, yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang adhan. Sehingga orang yang adhan Jangan habis adan, kemudian pergi kemana aja. Setelah adan, duduk di situ. Salat sunnah e, setelah baina adanain. Tunggu imam sampai imam datang. Ketika imam datang baru dia memandangkan iqamah. Sebagian tempat sudah adan, hilang. Ketika orang datang, mana muadzinnya? Kabur, nggak ada ke tempat yang lain. Nah. Wala yuqimu bi'nil ikam, illa bi'nil imam dan tidak mengumandangkan iqamah kecuali dengan izin imam. Li'anna al-iqamah manutun wa waqtuha bi nadratil imam fala tuqamu ila bi isyaratihi. Karena iqamah adalah merupakan sandarannya imam wa waqtuha bi nadratil imam dan waktunya adalah ketika melihat imam fala tuqamu illa bi isyaratihi dan tidak berdiri kecuali dengan isyarahnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Nah, ketika sudah melihat imam datang baru memandangkan iqamah. Nah, kemudian masalah yang berkaitan tentang iqamah yang diantaranya bahwa dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yukrahu rafus saud fil iqamah. Dimakruhkan mengeraskan suara di dalam iqamah. Karena iqamah berbeda dengan adzan. Adzan untuk mengumumkan orang-orang yang di luar Sedangkan iqamah mengumumkan orang-orang yang sudah ada di dalam masjid. Sehingga ketika orang-orang sudah berada di dalam masjid, tidak perlu untuk mengeraskan iqamat, lebih-lebih dengan mikrofon. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu telah datang waktu sholat dengan adan, sehingga mereka pergi ke masjid, tinggal menunggu iqamah. Sehingga ketika sudah hadir semuanya, baru iqamah dikumandangkan dan tidak perlu lewat mikrofon. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi disebutkan oleh al-alamah Syekh Shalih Fauzan taala, "Li'annaha i'lanul hadirin." Karena mengumumkan orang-orang yang sudah ada di masjid. Sehingga tidak perlu dikeraskan orang-orang sudah mendengar. Orang-orang sudah men mendengar. Nah, dikeraskan di sini ini dikeraskan seperti azan di luar atau dengan mikrofon cukup dikeraskan tapi di, di, di dalam ruangan dalam ruangan dengan suara yang tidak terlalu keras dan juga terlalu kecil. Nah, Taib insyaallah taala kita teruskan lagi pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.